6 Jumad Jumadal Tsani 1442 Hijriah. Kita lanjutkan ba'da zuhur kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan yang mana kita masuk sekarang kepada sesi ke-25 dan kita masuk kepada bab yang keempat bab hukum dari puasa Ramadan yang mana dia adalah wajib fardu ain beristidlal dari Al-Qur'an, al-ijma serta Ahadis as-sahihah yang akan dibahas pada kesempatan hari ini. Maka sebelum itu dipersilakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fiik. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan fi bab hukum siyami Ramadan fil hadis rakam salah hadis ke-63 An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul Qadima wafdu Abdul Qais faqalu ya Rasulullah inna hadal hay min Rabi'ah bainana wa bainaka mudhar Falasna nasilu ilaika illa fi syahril haram. Famurna bi amrin na'khudhu bihi wa nad'u ilaihi man wara'ana. Qala amurukum bi arba' wa anhakum an arba'. Al-iman billah wa syahadati alla ilaha illallah di syahadati alla ilaha illallah wa aqda biyadihi wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wa an tu'addu lillahi khumusa ma ghanamtum wa anhaakum 'anil arba ani dubba wan nafir, awan naqir, wal hantam, wal muzaffat. Wal hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis Ibnu Abbas ini barakallahu fikum yang mana ini adalah hadis yang kesembilan yang menjadi pendalilan yang disebutkan oleh penulis tentang kewajiban hukum puasa Ramadan. Yang mana dia mutafakun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka sebelum kita masuk kepada lafad dari matan yang ada, seperti biasa jika diriwayatkan dari sahabat yang baru, maka kita jelaskan biodata dan biografi sahabat tersebut agar kita mencintai beliau karena kecintaan kita kepada seluruh para sahabat manhaj ahli sunnah wal jamaah. Seperti berkata Syekhul Islam, Hubbus sahabati kullihim li madhabun, wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Kecintaan kita kepada seluruh para sahabat adalah madhab ahli sunnah. Maka kita mencintai para sahabat adalah madhab dan manhaj yang hak dan cara mencintai kita dengan mengetahui biodata, biografi mereka. Seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka mafhum mukhalafah. Jika kita mengenal maka kita akan saling cinta dan sayang. Begitu. Maka yang mau nikah ta'aruf dulu. Begitu. Khair insyaAllah. Ta'arufnya ditafsirkan orang zaman sekarang dengan pacaran. Ta'aruf dua tahun jalan-jalan bareng, maka ini perkara yang haram. Adapun Ibnu Abbas, maka dia adalah Abdullah Ibnu Abbas, Ibnu Abdul Muttalib, Ibnu Hasim, Ibnu Abdul Manaf. Maka keutamaannya sangatlah banyak. Dan yang paling menonjol, minal muksirin fi riwayatil asar. Dia termasuk sahabat yang paling banyak periwayatannya. Dan dia masuk kepada ranking yang kelima. Setelah istri Nabi Aisyah di tingkat yang keempat. Dan periwayatannya mencapai 1660 hadis. Maka karena banyaknya hadis, kita berikan sanad yang paling kuat dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari diulang-ulang dari jalan Ayub siapa? As-Sikhtiyani an Ikrimah an Ibni Abbas. Maka Ikrimah min asbatinas dari Ibni Abbas. Maka ini yang paling banyak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berulang-ulang dan mirisnya Imam Muslim tidak meriwayatkan jalan ini. Dan ilmunya sangatlah luas disebabkan doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan telah kita lewati di Kitabul Ilm dan di Kitabul I'tisam Dhammani ilaihi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allahumma faqihu fid din. Maka di saat Nabi mendekap Ibnu Abbas dia doakan Allahumma faqihu fid din wahai Allah faqihkanlah Ibnu Abbas dari agama Islam ini. Maka oleh sebab itu tumbuhlah Ibnu Abbas menjadi seorang alim ulama dari para sahabat sehingga dia digelari dengan dua gelar. Pertama Al-Bahr saking luasnya ilmunya bagaikan samudra dan juga dinamakan dengan Hebrul Ummah. Dia adalah tinta ummah bagaikan tinta yang menulis ilmu. Maka akhirnya dia juga menjadi alim ulama dan spesifik menjadi ahli tafsir juga. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang riwayatnya dari Imam Al-Bukhari di saat Nabi mendekat Ibnu Abbas disebutkan Allahumma alimhul kitab. Wahai ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas ilmu Al-Kitab. Maknanya Al-Quran dan tafsirnya. Kemudian disebutkan di dalam hadis, di dalam matan dari Ibni Abbas, bahwa datang wafat Abdul Qais. Dan makna wafat di sini adalah duta yang mana mereka masuk kepada Islam, minta diajari Islam bersama Nabi masuk kepada Islam kemudian minta diajarkan ajaran-ajaran Islam agar dia pulang dan mengajari manusia yang ada di desanya. Maka mereka mengatakan faqulu ya Rasulullah inna hadzal hayy min Rabi'ah bainana wa bainaka kufar mudar falasna nasilu ilaika illa fi syahril haram. Maka desa kami dengan Madinah ya Rasulullah ada melewati kepada daerah yang mereka itu kufar mudor. Maka seperti biasa dari kabilah-kabilah, terutama di kabilah Arab yang dari dulu mereka senang perang sesama mereka. Mengunjuk gigi sesama mereka. Sampai sekarang seperti itu antara kabilah dengan kabilah yang lain. Bainaka kufar mudor bahwa dari desa kami dari Abdul Qais jika ingin ke Madinah melewati zona yang berbahaya. Zona kufar mudor. Mereka kafir mudor yang mereka tidak ridho. Tanahnya diinjak oleh kelompok yang akan datang kepada Nabi ini. Lalu bagaimana? Falasna nasilu ilaika ila fi syahril haram. Maka tidak bisa kami melewati mereka kecuali di, bura, di bulan Al-Haram. Apa maknanya? Dari kebiasaan Al-Arab, dan ini juga nanti diambil oleh syariah, bahwa di bulan Al-Haram, maka mereka menyimpan peralatan-peralatan perang mereka. Meskipun mereka buas sesama mereka, di zaman dulu, berperang sesama mereka, namun mereka menghargai ashurul hurum. Yang mana dia itu adalah empat. Tiga berurutan, satu berbeda. Yang berurutan Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram. Berarti bulan ke-11, 12, dan Muharram bulan baru. Di tahun baru, bulan satu. Dan yang keempat, di tengah, Rajab. Maka inilah empat bulan Rajab, Dhul Hijjah, Muharram. Maka mereka dulu orang-orang kufar di Arab menghargai bulan-bulan ini dan mereka menyimpan parang-parang panah-panah mereka di laci mereka dan menggemboknya. Selesai baru dari Rajab langsung tumpah darah lagi. Selesai dari Muharram, terdengar khobar. Si Fulan terbunuh. Dari anaknya Fulan. Dari kelompok Fulan. Seperti itu. Maka kesimpulannya di sini, mereka tidak bisa melewati zona kufar mudor, kecuali di saat bulan Muharram, di saat asyurul Urum, imarajab Imadul Qa'dah, Dul Hijjah, dan Muharram mereka datang kepada Nabi untuk menuntut ilmu. Ini maknanya. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa mereka mengatakan kepada Nabi, "Famurna bi amrin na'khudhu bihi wa nad'u ilaihi min wara'ana." Di sini menjadi pendalilan tentang bagaimana semangatnya para sahabat Nabi dalam menuntut ilmu datang dari wilayahnya, wilayah Abdul Qais kepada Madinah yang tidak bisa sembarangan melewati kecuali di waktu-waktu ashurul hurum. Karena ada kufar mudor yang akan mencegat mereka dan mengambil harta-harta mereka dan bahkan membunuhnya. Maka ini semangat mereka dalam menuntut ilmu kepada Nabi dan yang kedua, semangat mengamalkan ilmu. Di mana mereka mengatakan, Famur Nabi Amrin na'khudhu bihi. Maka perintahkanlah kepada kami perintah yang diwajibkan oleh Allah agar kami mengamalkannya. Tidak cukup dengan ini. Wa nad'u ilaihi man wara'ana. Dan kami akan mendakwahkan dari ilmu dan amal yang kami amalkan ini kepada orang-orang yang di belakang kami dari keluarganya. Maka di sini menjadi pendalilan bagaimana para sahabat dulu mereka sangat mencintai ilmu. Datang kepada Nabi di waktu-waktu yang ashurul hurum. Kemudian duduk bersama Nabi mengambil ilmu dan mengamalkannya. Kemudian mendakwahkan kepada keluarga mereka. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah, ku angfusakum wa ahlikum naro. Maka takutlah kalian kepada diri-diri kalian dan kepada istri-istri dan anak-anak kalian. Maka ini makna dari ucapan mereka. Wa nadu'u ilaihi man waro'ana. Dan kami mengajari dari mereka yang tinggal di desa kami. Mulai dari keluarganya. Karena ini lebih penting seperti ucapan Allah kepada Nabi Muhammad, wa angdir asiratakal akarobin. Maka serulah yang pertama kepada keluarga dekat kamu, wahai Rasulullah. Kemudian setelah itu kepada manusia secara umum. Maka begitupun di sini kita berdakwah untuk keluarga lebih daripada untuk yang lain terlebih dahulu. Wa angfusakum wa ahlikum naro. Juga itu pendalilannya. Takutlah kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Maka perlu diketahui di saat kita masuk kepada manhaj salaf dan juga kita beriltizam, awas jangan lupa anak dan istri kita. Tidaklah antum menjadi seorang salafi untuk diri antum. Lalu istri kamu mana? Kenapa tidak diajak ngaji? Wah, istriku susah diatur. Lalu anakmu mana? Susah diajak ngaji? Susah. Maka ini tanggung jawab orang tua. Tidak ada orang tua yang ingin masuk surga dianya sendiri. Maka Allah mengatakan ku angfusakum wa ahlikum naro. Takutlah kamu kepada api neraka dan disebabkan kamu mereka juga jadi takut dari api neraka. Maka tidak ada laki-laki yang salafi membiarkan istrinya misalnya bekerja di tempat-tempat yang haram, ikhtilat dan tabarruj dengan dalih dia tidak mau mendengar. Jadi usahakan tidak bertahun-tahun dalam keadaan seperti itu. Dan begitupun anak-anaknya diusahakan. Memang hidayah bukan di tangannya namun dia akan dipertanyakan. Ini yang jadi permasalahan. Kelak tanggung jawab atas anak-anak dan istri mereka. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar mutafakun alaih. Kulukum ra'in. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Maka setiap kalian adalah pemimpin. Dan kalian akan dipertanyakan tentang kepemimpinan kalian. Maka jika seorang salafi, Alhamdulillah da'i ilallah, multazim, akan dipertanyakan, lalu kenapa istrinya kerja di bank, keluar jam 7 dalam keadaan tabarruj, menggunakan pakaian sempit karena dia teller meskipun di kepalanya hijab, namun di bawahnya sempit, apalagi dibelah bagian kiri sampai setengah paha dan sebagainya. Seperti itu yang kami lihat para teller. <laughs> Alhamdulillah kita terjauh dari perkara seperti itu. Maka ini akan dipertanyakan. Kamu iltizam untuk diri kamu sendiri. Lalu mana tanggung jawab ku angfusakum wa ahlikum narok kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan bahkan jika seorang suami mengetahui jalan yang hak dan dia mampu untuk mengajak kepada anak dan istrinya kepada kebaikan, namun dianya enggan dengan berbagai alasan, atau dia takut istri misalnya, maka dia akan masuk kepada hadis yang lebih parah dari itu. Hadis Mikdad Ibnul Aswad yang diriwatkan oleh Imam Muslim. Yang mana Nabi Muhammad SAW man istar'ahullahu ra'iyatan fakhana famata ala dalik mata lam yarih raihatal jannah. Barang siapa seseorang yang diberikan tanggung jawab. Dia menerimanya tanggung jawab. Namun dia berkhianat atas tanggung jawab tersebut. Maka mati dalam keadaan tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut. Maka dia mati tidak pernah mencium bau surga. Hadis ini tegas dari Nabi kita untuk berbagai tanggung jawab yang diberikan. Tanggung jawab yang paling besar seperti Presiden RI, tanggung jawab atas semua yang ada di negeri kita. Ataupun yang lebih eksplisit dari Provinsi Sumatera Barat, maka gubernur dan wakilnya bertanggung jawab. Dan begitu pun yang lebih eksplisit lagi, wali kota, bupati, Begitupun yang lebih eksplisit dan paling ringan dan paling kecil adalah kepala keluarga. Maka mereka disebutkan di dalam hadis tadi, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap laki-laki pemimpin bagi ahlu baitih, bagi orang yang ada di rumahnya. Maka di sini tidak bisa seseorang iltizam masuk kepada manhaj salafi dan istrinya dibiarkan di jalanan. Tidak bisa. Karena dia akan masuk kepada tadi permasalahan tanggung jawab dan jika dia menyanyiakan tanggung jawab ini lam yarih raihatal jannah maka dia tidak akan mampu untuk mencium bau surga maka bagaimana jika masuk surga mencium saja tidak bisa maka ini hadis yang sangat membebani dari kepala keluarga. Karena dia diberikan tanggung jawab, maka mampu atau tidak dia mengemban tanggung jawab tersebut. Maka di dalam ayat Al-Quran tidak semena-mena Allah mengatakan Ar-rijal qawamuna ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi seluruh perempuan. Laki-laki pemimpin bagi seluruh perempuan. Ini nas dari Allah. Lalu jika ada alasan seperti orang-orang awak di sini, ya memang aturannya di sini keluarga kami perempuan yang paling kuat ataupun dari pihak paman dan bibi yang paling kuat materialisme atau materialisme. Kita jawab kalau memang mengajak kepada kebaikan ya alhamdulillah. Namun jika menyelisihi syariah, menyelisihi ucapan suami, mengikuti ucapan bibi, mama kakek dan sebagainya menyelisihi aturan syariat itu tidak boleh. Meskipun dia adat dan sebagainya. Alhasil tantangan bagi seorang laki-laki Allah jadikan di Al-Qur'an arijal qawamuna ala nisa. Di dalam ayat disebutkan laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Ini di dalam Al-Qur'an ucapan Allah harus di atas segalanya. Tidak bisa kita mengatakan tapi adat kita berbeda ataupun karena memang sudah begitu adanya tidak. Itu semuanya kita ini makhluk. Kita semuanya di bawah rules, aturan Allah Jalla wa'ala. Sehingga Allah menjadikan pemimpin di rumah tangga, maka jadilah pemimpin. Meskipun orang Awak, meskipun orang Sunda, meskipun orang Jawa, maka semuanya di bawah perintah Allah. Alhasil, di sini di dalam pembahasan ini disebutkan di dalam hadis, "Famur nabi amrin na'khudhu bihi ilaihi mi wara'ana." Maka wahai Rasulullah, berikanlah kepada kami ilmu, kami mengamalkan dan kami mendakwahi dari keluarga-keluarga kami dan juga kaum mus yang, yang jadi kaum di tempat kami untuk masuk kepada Islam. Maka ini yang diinginkan. Kita melaksanakan ibadah mengamalkan dan berdakwah kepada kerabat-kerabat kita. Qala amurukum bi arba wa anhaakum an arba. Maka kalau begitu aku akan memberitahukan kepada kamu perintah kewajiban empat perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah dengan bersyahadat dan juga melaksanakan sholat dan membayar zakat dan siam Ramadan. Ini poin pendalilannya. Kemudian disebutkan dan juga memberikan humus magonimtum. Magonimtum. Seperlima dari harta gonimah. Dan harta gonimah ini jika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kufar. Kemudian kelompok kufar kalah. Dan meninggalkan aset-aset mereka. Dari desa-desa mereka yang dihancurkan kaum muslimin misalnya. Maka dikumpulkan. Diberikan seperlima untuk Allah Kemudian setelah itu dibagikan. Maka dilarang empat perkara yang lain. Apa? Duba, wa nakir, wa hantam, wa muzaffat. Ini adalah nama-nama dari alat-alat pembuatan khomer. Maka duba, an-nakir, hantam, dan muzaffat. Nama-nama alat pembuatan khomer. Intinya khomer itu haram. Dan biasa di zaman Nabi menggunakan alat-alat ini. Maka syahid dari hadis kita lafaz amara yufidul wujub. Ini dia wajah pendalilan. Lalu jika ditanyakan bagaimana disebutkan empat perkara tapi ada lima. Iya ada lima. Ayo hitung. Syahadat Allah ilaha illallah. Iqamis sholah. Ita izakah. Puasa Ramadan. Kemudian membayar humus. Iya apa tidak? <laughs> Amurukum bil Kemudian disebutkan lima. Bagaimana keadaan di sini? Jawabnya bi-anal arba ma ada il khumus. Bahwa yang diinginkan empat itu adalah selain membayar khumus. Karena pada zaman itu juga belum disyariatkan Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di sini tambahan ahkamil humus min bab uslubi dakwah bil aham fal aham untuk menyebutkan mana yang lebih penting dari yang penting sehingga permasalahan humus itu tambahan dari Nabi. Nabi menyebutkan aku perintahkan kepada kalian empat ditambah dengan humus min bab ziyadah faidah dari Nabi dan yang menjadi poin adalah empat tadi adalah syahadah, salat, lima waktu, membayar zakat, dan puasa Ramadan. Maka ini poin pendalilannya. Lalu disebutkan oleh penulis di matan amara yufidul wujub. Lafdu amara yufidul wujub. Ini dia poin pendalilan. Maka di sini penulis menyebutkan hadis pendalilan dan wajah pendalilannya. Bahwa di sini ada lafaz amara dan amara di ilmu usul memberikan makna wajib. Maka lafaz amara dari siyad al-wujub. Dan ini sesuai pendalilannya dari Al-Qur'an di mana Nabi disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an dari sunnah-sunnah Nabi, "Fal dari ladina yukhalifuna an amrih." antusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Maknanya hati-hati. Beware, caution. Bagi mereka orang-orang yang menyelisihi an amrihi dari perintahnya. Maka lafad amaro Rasulullah dimakna wajib. Dan ayat ini hati-hati bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Bisa jadi dia akan diberikan fitnah di hatinya untuk mencintai kebidahan, kesesatan, kekufuran, ataupun yusuf adabun alim atau dia akan diberikan adab di hari akhirat kelak. Dikarenakan kecintaan kepada fitnah tadi. Maka berkata Al-Qurtubi mentafsirkan ayat ini beristidlal para fuqaha dari ayat ini bahwa lafaz amara yufidul wujub. Maka mana poin pendalilannya di dalam hadis ini? Ya Rasulullah, berikanlah kepada kami perintah agar kami melaksanakannya dan mendakwahi man anak, Kemudian Nabi mengatakan, amurukum bi arba. Aku perintahkan kalian dari empat perkara, diantaranya puasa Ramadan. Berarti puasa Ramadan masuk kepada perkara yang wajib karena masuk dengan perkara amaro. Lafat amaro yufidul wujub. Maka inilah wajah pendalilan di hadis Ibni Abbas. Kemudian kita masuk kepada hadis yang setelahnya. Dan wajah pendalilannya pun lain. Hadis yang datang dari Anas ibn Malik. Dan juga dari Aisyah. Dan juga dari Abi Umamah. Dengan lafad wajah pendalilannya ala. Maka hadis Anas barakallahu fikum telah kita lewati. Naam aula. An Anas bin Malik qala nuhina annas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sayyin. Fakana yujibuna an ar rajulu ar-rajulu min ahli al-badiyah al aqil Fayas'aluhu wa nahnu nasma. Maka berkata Anas kami dilarang oleh Nabi untuk bertanya perkara-perkara yang lebih detail dan sebagainya. Maka kami saat kami sangat menyenangi di saat datang seseorang dari Badu. Kenapa? Karena orang Badu polos. Dia akan menanyakan perkara-perkara yang bersifat para sahabat malu untuk menanyakannya ataupun takut dan orang Badu akan menanyakannya. Namun dengan tak, tak ditakid min ahlil badiyah al-aqilu yang mana dia ber, berakal. Menandakan bahwa kebanyakan dari kelompok ahlul badiyah mereka mempunyai amalan yang jafa, yang kaku. Dan ini sesuai dengan hadis man bada jafa. Barang siapa yang hidup dalam keadaan badawah nomaden, tinggal di hutan, tinggal di gurun pasir, maka mereka Java, mereka akan kaku. Kenapa? Karena kita makhluk hidup, manusia itu we are social people. Kita ini makhluk yang bersosial. Kita butuh berinteraksi sesama lain, saling membantu, saling ta'aruf, saling bercengkrama. Adapun mereka orang-orang yang nomaden ataupun orang-orang badu di pedalaman, Mungkin di Sumatera orang kubu. Mereka menjauhi manusia tinggal di hutan bersama binatang-binatang mereka dari binatang ternak dan mereka makan dan minum dari hasil hutan secara murni mulai dari berburu dan juga minum bukan dari RO reservoir oksigen misalnya osmosis tapi minum langsung dari embun. <laughs> Alhasil itulah keadaan orang Badu. Maka disebutkan di Nabi eh, di hadis Nabi man bada jafa. Barang siapa yang hidup Badu jauh dari manusia dia akan jafa. Dia akan kaku. Maka jika dia turun gunung dia akan berbicara dengan manusia dengan kekakuannya. Paling sedikit teriak-teriak. Karena biasa di hutan dia teriak-teriak maka dia tinggal di kota pun memanggil seseorang di depan matanya, woi, teriak. Alhasil misalnya seperti itu. Dan itu yang terjadi pada Nabi. Di mana Nabi ditarik kerahnya. Dan begitu pun kencing di masjid seperti di hadis Anas. Yang mutafakun alaih. Dan begitu pun banyak kasus. Alhasil disebutkan di sini al-akilu. Mereka orang yang berakal yang menanyakan kepada Nabi, Fayas aluhu wanah nunasma. Dia bertanya dan kami mendengar dan mengambil faidah. Maka datanglah rajulun min ahlil badiyah. Datang seorang dari ahlul badiyah. Faqala ya Muhammad. Lihat di sini bagaimana. Ya Muhammad. Padahal dia Nabi. Seperti itu keadaannya. Ya Muhammadu. Wahai Muhammad. Seakan-akan Muhammad ibnu Sa'id. Dan yang lainnya. Ya Muhammad. Padahal dia seorang Nabi. Kalau para sahabat memanggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, maka dikatakan ya Muhammadu atana rasuluk faza'ama lana annaka taz'amu annallaha arsalaka qala sadaqa qala faman khalaqas samaa qala Allah qala faman khalaqal arda qala Allah qala faman nasaba hadhil jibal wa ja'ala fiha ma ja'ala qala Allah qala fabilladhi khalaqas samaa wa khalaqal ard wa nasaba hadhil jibal. Allah arsalaka qala na'am. Qala fa za'ama aw za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawat fi yaumina wa lailatina. Qala sadaqa qala billadhi arsalaka Allah amaraka bihadha qala na'am qala wa za'ama rasuluka anna alaina zakah fi amwalina qala sadaqa qala billadhi arsalaka Allah amaraka bihadha qala na'am Kala ini poin pendalilannya. Wajah Amar rasuluka ana alaina sauma syahri Ramadan fi sanatina. Kala sadaqa kala fabilladhi arsalakal fabilladhi arsalaka Allah amaraka bihada kala na'am. Ini poin pendalilannya. Di mana seorang badu mengatakan bahwa utusan kamu telah sampai kepadaku. Dan dia menyangka dan menganggap bahwa wajib bagi kami untuk melaksanakan puasa Ramadan dalam satu tahun. Dikatakan oleh Nabi benar. Utusanku itu berkata dengan benar. Apabila dia arsalaka Allah amaraka bihada. Di sini cross check dari orang-orang badu. Maka inilah kenapa Anas mengatakan sangat menyukai karena para sahabat tidak akan mengatakan seperti ini lagi. Apakah Allah yang menyuruh kamu ya Rasulullah? Lah. Karena perkara ini sudah masyhur di kalangan para sahabat. Apa yang diperintahkan oleh Nabi adalah yang diperintahkan oleh Allah. Namun di sini orang badu yang polos dia cross check. Allah amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk berpuasa Ramadan yang wajib ini? Maka cross checknya para sahabat dari badu ini disenangi oleh Anas karena sifat yang polos. Para sahabat yang ada di Madinah tidak akan berani menanyakan perkara ini karena ma'ruf. Maka dikatakan oleh Nabi Naam, tentu. Maka kemudian dia mengatakan dan ini juga alamat dari kebaduannya, wala diba'asa kabil haq la azidu alaihinna wala angkusu minhunna maka demi Allah yang mengutus kamu aku tidak akan menambah amalan kecuali yang kamu sebutkan. Apa yang disebutkan? Puasa Ramadan, sholat lima waktu, membayar zakat, naik haji. Kami lewati lapetnya. Di matem disebutkan. Maka ini kami lewati. Ya, ini yang akan kami lakukan. Tidak ditambah dan tidak dikurang. Maka berkata Nabi, La in sadaqa layadkhulannal jannah. Maka jika dia benar, mengkonsekuensikan dari empat setelah syahadat empat perkara tadi yang disebutkan yang semuanya rukun Islam, maka dia akan masuk kepada surga. Maka di dalam hadis ini seperti ditambih di pelajaran yang lalu dari Talhah Ibnu Ubaidillah bahwa hadis ini tidak menunjukkan untuk menjadi pendalilan meninggalkan sunnah dengan sengaja. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita diperintah untuk melaksanakan sunnah-sunnah seperti keumuman ayat fastabiqul khairat dan hadis Muslim dari Abi Hurairah badiru bil a'mal fitanan kakit ilailil mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira ligorodin minad dunya maka fastabiqul khairat melaksanakan sunnah-sunnah maka hadis ini tidak menjadi pendalilan ah gak usahlah kita melaksanakan sunnah karena Nabi mengatakan kepada orang badu ini, melaksanakan kewajiban saja akan masuk kepada surga. Ya sudah, tidak usah kita melaksanakan sunnah-sunnah, apalagi sunnah poligami. <laughs> Dan sebagainya. Baik. Maka hadis ini menjadi pendalilan bagi kita lafaz apa? Hmm? Lafaz ala yufidul wujub. Adapun sahabat Anas belum kita sebutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim keutamaan Anas bin Malik, belum ya? Karena kan baru hadis. Maka adapun Anas bin Malik seperti biasa kita berikan biodata dan biografi dari sahabat yang baru yang belum disebut sebelumnya. Maka Anas bin Malik dia Anas bin Malik ibnu Nadr al-Ansari al-Khazraji Abu Hamzah Al-Madani. Yang mana dia dari anak Quraisy. Kemudian sebelum meninggalnya dia tinggal di Basrah. Di mana Basrah? Muhammad Aina Basrah? Fil Iraq. Yang mana dia digelari dengan Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pembantu Nabi. Maka kalimat pembantu kalau dinisbatkan bukan kepada Nabi seperti TKW TKA, tenaga kerja asing, ini adalah perkara yang tercela. Apa kerjamu, profesimu? Menjadi pembantu rumah tangga. Maka ini perbuatan tercela. Namun dia di sini diidofahkan kepada khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini kemuliaan yang tidak bisa diberikan kepada siapapun. Karena dia duduk bersama Nabi terus-menerus mengambil ilmu dari Nabi mengetahui ucapan-ucapan nubuah yang bukan sembarangan manusia. Lebih baik daripada pembantu kekaisaran, pembantu di rumah presiden dan sebagainya. Maka dia membantu Nabi selama Nabi tinggal di Madinah 10 tahun. Dan ibunya Ummu Sulaim bintu Malhan yang datang kepada Nabi untuk menjadikan Anas itu pembantunya. Dan Anas ibnu Malik, sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah. Karena dia diberikan panjang umur. Maka di saat dia meninggal umurnya 99 tahun. Seperti datang di riwayat dari Humaid, Humaid atau Wil yang meriwayatkan dari Anas, anak Anasan amara mi'ah sanah sanah. Bahwa Anas itu usianya 99 tahun. Dan dari keutamaan Anas ibnu Malik, anahu minal muksirin fi riwayatil asar. Dan dia di tabaqah yang ketiga Siapa yang pertama? Abu Hurairah. Kedua, Abdullah ibnu Umar. Ketiga, Anas ibnu Malik. Maka hadis Anas ibnu Malik mencapai 2.286 hadis. Dan karena banyaknya dari sanad Anas ibnu Malik yang paling menonjol seperti disebutkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya dari kebanyakan jalan ini dari Malik ibnu Anas dan ibnu Uyainah dan Ma'mar ibnu Rashid al Azdi ani Zuhri an Anas. Siapa? Malik ibnu Anas dan Sufyan ibnu Uyainah dan Ma'mar ibnu Rashid al Azdi ani Zuhri an Anas. Ini sanad yang pertama. Sudah hafal? Sanad yang kedua dari Syu'bah dan Hisham Ad-Dustuai dan Sa'id Ibnu Abi Arubah Semuanya dari Qatadah, dari Anas. Maka ini jalan yang kedua. Dan jalan yang ketiga dari Hamadan. Hamad ibnu Salamah dan Hamad ibnu Zaid. Dari Thabit, dari Anas. Ayo siapa yang bisa yang hafal? Jalan dari Anas dari tiga sahabat. Dari tiga tabi'in. Yang pertama dari Az-Zuhri. Dan yang kedua dari Qatadah ibnu Di'amah. Dan yang ketiga dari Thabit. Sekarang datang dari Az-Zuhri siapa saja sebelum dari Zuhri? Malik, Ibnu Anas, Sufyan, Ibnu Uyainah, Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi. Ketiganya meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Anas. Ini jalan paling banyak di Sahihain. Selain dari Az-Zuhri, dari Qatadah. Siapa saja tadi? Su'bah, Hisham, Adustuai, Sa'id, Ibnu Abi Arubah. Karena dia termasuk min asbatinnas Dari Qatadah, dari Anas. Dan ketiga dari tabi'in Sabit Al-Bunani. Yang meriwayatkan dari mana? Hamadain. Hamad Ibnu Salamah dan Hamad Ibnu Zaid dari Sabit dari Anas. Makanya Imam Al-Bukhari dan Muslim mutafakun alaih kebanyakan meriwayatkan dari Anas dari tiga jalan tabi'i. Ima dari Az-Zuhri an Anas, ima dari Fatadah an Anas, ima dari Sabit an Anas. Coba dilihat di Sahih Al-Bukhari dan Muslim kembali madarnya kepada mereka. Kecuali ada beberapa yang jarang dari Anas, namun di sini yang paling banyak. Dan dari keutamaannya juga Anas ibnu Malik menyimpan rahasia yang Nabi rahasiakan kepada dirinya sampai dia sendiri tidak mau memberikannya kepada ibunya. Seperti khabar yang datang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Anas sendiri. Di mana berkata Anas ibnu Malik bahwa Nabi Muhammad SAW asharra ilayya memberikan rahasia kepadaku. Siron rahasia yang top secret lebih secret lagi dari dokumen CIA top secret maka di sini disebutkan fama akhbar tubihi ahadan ba'du. Walakat sa'alatni anhu ummu sulaim fama akhbar tuhabihi. Maka aku jaga rahasia dari wasiat Nabi ini sampai ibuku Ummu Sulaim menanyakan rahasia tersebut dan aku tidak memberikan rahasia tersebut dan ini adalah sebaik-baiknya orang yang terpercaya. Maka para pembantu di rumah tangga itu akan mengetahui rahasia-rahasia antara tuannya dengan istrinya. Kadang-kadang tuannya ribut dengan istrinya dia tahu. Kadang-kadang tuannya melaksanakan demikian dan demikian dan istrinya pun demikian demikian dia tahu. Namun di sini pembantu mempunyai amanah. Tidak menyebarkannya di Facebook bahwa tuan saya melaksanakan demikian dan istri tuan saya melaksanakan demikian, tidak. Maka ini adalah dari amanah. Dan diantaranya dari keutamaan Anas ibnu Malik, Nabi Muhammad SAW memberikan doa barokah untuk diberikan harta yang banyak dan juga anak-anak yang banyak dan umur yang panjang. Seperti datang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik itu sendiri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di saat Ummu Sulaim datang kepada Nabi dan ini bagaimana kisah Ummu Sulaim di saat dia mendengar Nabi datang ke Madinah maka dia membawa Anas kecil maka karena masih kecil dirubah bukan Anas tetapi menjadi sigatu tasgir ala wazan fu'il Unais maka dikatakan ya Rasulullah ada Unais sogir ini adalah Anas kecil maka jadikanlah dia pembantu untukmu maka kemudian diterima oleh Nabi apa yang dikatakan Ummu Sulaim dan ini adalah ibu yang sangat cinta kepada anaknya disebutkan ya Rasulullah ud'ulahu mohon doakan bagi dia ya Rasulullah karena dia akan menjadi yukhdimuk fad'ullah lahu dia akan menjadi pembantumu maka doakanlah kepada dia lihat minta DP per spot untuk kemaslahatan anaknya. Langsung didoakan. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Wahai Allah berikanlah kepada Anas ibnu Malik harta yang melimpah dan anak yang banyak. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz Anas untuk membeberkan nubuah dari doa Nabi yang mustajab. Karena dari doa Ambiya mustajab. Maka dia membeberkan hadis ini di riwayat Muslim berkata Anas, "Fawallah inna mali la kathir wa inna waladi wa walad waladi la yata'aduna ala nahwil mi'ah al yawm Maka berkata Anas dari doa Nabi itu mustajab. Maka hartaku melimpah ruah. Dia termasuk milionernya dari para sahabat dan juga disebutkan mempunyai anak yang lebih dari 100 pada hari ini. Disebutkan Anas bin Malik meninggal tadi berapa tahun? 99 tahun. Dan dia meriwayatkan hadis ini wallahu alam apakah di akhir hayatnya ataupun masih berusia 50 tahun ataupun 60 tahun wallahu alam. Yang jelas di sini dia mengatakan dan pada hari ini aku berkata anak cucuku sudah mencapai 100. Sekarang kalau misalnya orang 100 tahun umurnya, misalnya dia menjomblo berapa tahun? 17 tahun atau 20 tahun misalnya baru nikah. Berarti 100 dikurangi 20 ya kan? 80. 80 tahun punya anak 100. Bisa mungkin? Bisa kalau banyak pabrik. Inilah yang menjadi keutamaan. Maka beliau tentunya mengamalkan poligami istri beliau empat dan dari pabrik-pabrik itulah ditambah dengan budak belian di zaman dulu ilama malakat aimanuhum kepada para budak belian maka dia mempunyai 100 anak pada saat itu walau alam belum usianya 99 tahun maka Inilah dari keutamaan Anas ibnu Malik yang didoakan oleh Nabi. Mungkin kita cukupkan karena waktu sudah tidak memungkinkan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Poin pendalilannya adalah lafaz ala ifidul wujub dan nanti akan kita bahas karena masih ada hadis-hadis yang lain. Tafadhalu hafizakumullah.